أسماء المتوسلين من أئمة muslimin penjelasan nama-nama orang-orang yang bertawassul dari kalangan para imam ketika disebut para imam berarti maklum masing-masing punya dalil dan Abuya akan menunjukkan babnya apa jadi tinggal siapa yang merujuk sana akan menemukan dalil itu Wanat nadkuru kuna asma'a ashhari man yakulu bitawassul aku sebut di sini nama-nama yang paling terkenal <clears throat> ulama orang yang mengatakan bitawasul dibolehnya tawasul Oman oh, naqala adillatahu atau orang yang menukil dalil-dalilnya min kibari ala imah dari tokoh-tokoh para imam wa hufadis sunnah dan ulama-ulama ahli hafal hadis pertama faminum al-imamul hafid Abu Abdullah al-Hakim di kitabihi al-mustadrak ala sahihain kitab hakim dimaklumi punya kitab nama mustadrak ala sahihain berarti ala sartis sahihain atas sanat-sanat yang dipakai oleh Imam Bukhari Muslim yang memang belum ditampung di kitab Bukhari Muslim kemudian disusulkan pada sebuah kitab namanya Mustadrak dikumpulkan oleh Imam Hakim وقد ذكر Imam Hakim menyebut hadis tawassuli Adam hadis <coughs> tawassulnya Nabiullah Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahahahu dan beliau Imam Hakim mensahihkan hadisnya Nomor dua minum Al hafid Abu Bakar al-Bayhaqi Fi kitabihi Dalailun Nubuwah Imam terkenal di kalangan Aimatul Hadis Imam Baihaqi namanya faqad dzakara juga telah menyebut hadis tawasuli Adam hadis tawasulnya Adam ghairih ini bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad tazama beliau iltazama ala yukhrija jadi beliau <clears throat> menetapkan persyaratan menetapkan persyaratan untuk diri beliau sendiri iltazama itu menetapkan persyaratan untuk beliau sendiri Allah yukhrija <coughs> tidak mengeluarkan al-maudu'at khatis-khatis palsu maknanya berarti dalailus sunnah buah yang ditulis oleh Imam Al-Bahaki berarti bersih daripada hadis-hadis palsu al jalaluddin as-suyuti الدين السيوطي al-khasais al al فقد ذكر di mana telah menyebut Al-Hafidz Jalal Asyuyuti hati hadis tawassuli Adam hadis tawassul Nabiullah Adam wa minhum al-Imam al hafidh abul Farj Ibn al-Jauzi fi kitabi Al-Wafa faqad dakara dia juga menyebutkan al hadisah hadis tentang tawasul Nabi Allah Adam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Meminum ala Imam Hafidh Al-Qadiyyat Fi kitab Shifa Al-Shifa Fi, fi Ta'rif Bi Hukukil Mustafa Al-Shifa Fi Ta'rif Bi Hukukil Mustafa Kitab Al-Shifa Tentang mengenal hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpilih sallallahu alaihi wasallam faqad zakara fi bab ziyarah wa bab fadlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan bab keutamaan Rasulullah kasiran nyebut sekian banyak mendalik daripada hadis-hadis tawasul wa minum alimam asy-syekh Nuruddin Al-Qari Al-Ma'ruf bi Mulla Ali Qari fi syarhi ala sifah Eh, Al-Mulali Karim punya kitab <clears throat> yang mensyarei kitab As-Sifa <clears throat> kemunyaan Qadiyat fil mawatinis sabiqah di tempat-tempat yang sudah lalu artinya kalau mau merujuk ke sana semuanya ada wa minhum al-lama Ahmad Syiabuddin al-Khafaji fi syarhihi ala sifa juga salahnya kitab sifa al-musamma binasimir riyad fil mawatinis sabiqah ini kalau kita mau melihat ke sana ada memang bab-bab khusus yang membahas masalah ini karena memang aslinya kitab ini membahas hukukul hukukul Mustafa di memang kitab spesial membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek kehidupan. <clears throat> Ini lebih lebih eh, tersusun ya. Eh, dalam babnya secara khusus yang semuanya berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mudah untuk kita melihat eh, tentang bab yang berkaitan dengan beliau khususnya dalam bab tawasul. Wa minhum al-Imam al-Hafiz Syabuddin al qustalani fi kitab al-Mawahib al-Laduniyah fil fi fil maqsad al-awwal ini bab, pertama berarti al kitab wa minhum alamatus Syekh Muhammad Abdul Baqi Az-Zirqani fi syarhi ala al-Mawahib dalam sarah beliau pada kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah milik Syihabuddin Al-Qastalani wa minhum al-imam Syekhul Islam Abu Zakaria ya An-Nawawi fi kitabih Al-Idah fil bab sadis bab ke-6 eh, halaman 498 Imam Nawawi yang kita kenal punya kitab Riyadus Salihin wa minhum al-alama Ibnu Hajar al-Haytami fi khasiyatihi alal idah kitab khasiahnya ini kitab yang ditulis di pinggir alal idah atau kitab al idah wa min al hafidz syiabuddin Muhammad bin Muhammad al Jazari ad Dimaski fi kitabihi utatul utatul khisnil hasin utatul khisnil hasin fi fadlid du'a babnya bab fadlid du'a wa min alamatul Imam Muhammad bin Ani asy-Syaukani fi kitabih tafadhul zakirin Sahifah 161 Ya, ini khusus bab dikir yang ditulis oleh Imam Syaukani termasuk yang eh, <clears throat> perlu sedikit saya sampaikan Imam Syaukani membahas masalah dikir siri jahri kesimpulannya masing-masing dikir siri, dikir jahri mempunyai dalil yang sama-sama kuat tidak <clears throat> ada yang bisa dilemahkan. Jadi kalau sudah seperti itu ukurannya kalau seorang ulama sudah meneliti ya seperti itu terkait dengan dikir secara khusus yakni dalil dikir siri, dalil dikir jahri yang kemudian selanjutnya secara umum berarti ya tinggal orang mau milih yang mana ini tidak perlu kemudian diperdebatkan huma afdol karena secara dalil <clears throat> jadi bagi orang-orang yang meneliti dalil semacam Sawakani menyimpulkan bahwa masing-masing ya, punya dalil yang kuat umpamanya bicara masalah dikir jari wa wal aslu fi al adzan katanya hmm. yang asal dalam dikir jari adalah adzan hmm. dan kalau perlu pakai speaker yang banter nisan hmm. jadi hmm. dalam kemadhaban eh, akhirnya seperti madhab kita syafi'i sebetulnya milih sirri sirri kalau madhab kita sendiri sebetulnya lebih mendalukan siri. Kalau madhab Imam Malik mendahulukan jahari. Kalau kampus ikut dikir siri. kalau kampung dikir jahari. Kalau NU dikir jahari, Muhammadiyah dikir siri. Kampus dikir siri. dikir jahri, kampung. ada yang indah bagi Abu Abuya kalau sudah begini kullun ala hazabi halih masing-masing melihat situasi kondisinya <clears throat> lah Abu Abuya selalu begitu jadi kenapa anda harus bertentangan masing-masing bisa jadi menurut situasi dan kondisinya <clears throat> yang penting tidak melampaui batas Kalau sirri melampaui batas jadi termenung. <clears throat> Jadi sama-sama sebetulnya bisa jadi jangan-jangan malah <clears throat> sayang sirri tuh untuk malaikat sing bingung mulai sapa gitu deh. Nih. Banjahari ke Bandaran la ilah Allah la ilah Allah la ilah Allah la ilah Allah iku dudu la ilah Allah Allah Allah Allah kasbunallah mal wakil bunallah mal wakil bunallah mal wakil bunallah mal wakil tulisannya itu kasbunallah. tulisannya apa bunallah sama mal wakil Eh, sayang itu kadang cacat cacat ya tahu-tahu sebetulnya dia terjebak dalam kesalahan juga yang tidak dirasa nah agar tahu saja kitab Imam Saukani kalau ingin tahu tentang dalil dikir siri, dikir jari di sana cukup lengkap ya hmm. asal eh, dalil zikir jahri dalam salat <clears throat> setelah salat adalah bahwa Rasulullah eh, setelah salam <clears throat> mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah secara keras sampai didengar oleh saf yang terakhir saf yang terakhir itu menunjukkan <clears throat> hmm, jahri kalau ataupun selanjutnya sirri jadi paling enggak itu bisa diambil hukum jadi apakah anda mau sirri mau jahri <coughs> yang penting jadi dalam berpikir itu jadi eh, kita tepat pada adabnya kemudian bacaannya harus jelas ya nah jadi tidak ngeremeng tidak nah ini yang berjalan di masyarakat ya sudah tentu ada yang perlu diluruskan kalau itu terjadi kesalahan-kesalahan <clears throat> dalam adab umpamanya ya ya kita harus objektif eh, harus eh, mengatakan perlu itu diluruskan <clears throat> kalau memang ada hal-hal yang uh, tidak dilakukan dengan benar akhirnya mestinya kita nggak perlu mempertentangkan hal-hal yang khilafiyah menjadi sebab perpecahan nah, itu aja itu aja yang perlu kita jaga sebagai tolibul ilim nah, uh, orang yang belajar ilmu karena mengerti uh, tentang uh, uh, ngilmoni apa yang dipelajari jadi ya sikap yang dilakukan oleh seorang tolibul ilim adalah objek keobjektifan eh, kemudian <clears throat> tidak saling menyalahkan ya, masalahnya kadang-kadang kita memang terjebak dalam fanatisme <clears throat> Jadi hanya sekedar uh, memberikan sedikit uh, info tentang uh, Imam As-Sawqani punya kitab Tuhfatul Zakirin eh, termasuk membahas masalah zikir ada si jahri karena selalu saja di mana-mana uh, dipertimbangkan menjadi satu perbedaan antara golongan dan golongan. <clears throat> Hmm. kalau malam rasanya ya enak ya jari gitu ya kondisinya begitu kalau ndak siri yang ngantuk kabeh tambah turu kabeh ada madhab syafi'i berkaitan dengan dikir batas salah uh, ya disesuaikan dengan salatnya apakah jahriyah apa syariah uh, itu menurut madhab Syafi'i Imam munas Syafi'i sendiri munas Syafi'i dalam dikir pada salah disesuaikan dengan eh, salatnya itu sendiri kalau jahriyah maghrib isya ma ya isya hmm. terus kadang saya yang aneh itu juga eh, uh, ya dikir jahri tapi juga sendiri ketika bilang subhanallah padahal sebelumnya astagfirullah ini ini ini ini subhanallah Nah ini subhanallah ini saya khawatir jangan-jangan kalau siri malah nggak muni ngono. Tangane tangannya muter tapi ini nggak muter perlu perlu jelas ya jadi subhanallah subhanallah subhanallah harus jelas di malaikat ini soalnya rokib rokib rokib tuh hmm. hmm. atik wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid hmm dia itu akan nyatat dengan kejujuran jadi kalau hasbunallah itu bunallah bunawah itu tulis bunallah bunawah bunawah keterangan ora ono ganjarani ya kita harus jujur satu saat subhana rabbil adim waktu wekel ngono kok beladim ah, beladim itu les beladim beladim beladim keterangan orang ono kejaran sayang sayang sayang sayang sayang sayang makanya saya lebih cenderung jelas di nisan kabeh jelas gitu kan ya <clears throat> sudah berusaha jelas ya <clears throat> ya saya melihat di saya amati di rata-rata ya ini di masjid-masjid ini eh, ya ini <clears throat> yang siri pun juga saya nggak menjamin ya sebab ya Oh, putusan ini makanya ada kaidah bihai unafsa unafsah itu kan siri tapi bihai unafsa unafsah itu kan uh, standar siri ya, bihai unafsa unafsah itu baru namanya siri ya, baru jari jadi yusmi ghairahu kalau bihai yusmi unafsahu berarti berarti lesan harus bergerak ah, harus bergerak lesan bergerak dan memang bersuara Kalau nggak bersuara, namanya termenung. Eh, kalau tidur termenung itu apa? Uh. Lain termenung yang sifatnya tafakur lain. Ya, ya, ya. ya apapun, <clears throat> kalau namanya berzikir, waladikurullahi Allah akbar. Waladikurullahi akbar mestinya tidak usah dipertentangan antara uh, jahari dan siri berkaitan dengan dalil <clears throat> dan kalau suatu saat bahwa ada seorang sahabat juga siri kemudian masya Allah jadi ya seperti tidak wajar lah jadi tidak wajar tapi mesti, dia sendiri saja itu pun Rasulullah nggak mengatakan stop beliau gitu, tidak hatta yuqala annahu majnun hatta yuqala annahu majnun tonton koyo wong gendeng jeneng kan berarti gak kakak apa kan ya, <coughs> artinya ketika hukum itu larangan dan perintah dan Rasul hanya menyifati itu berarti tidak masalah kalau dilarang berarti jangan diteruskan nah, iya. tapi justru Rasulullah <coughs> yadkurullah ka'anna ka'anna yuqalu majnun yes ya, Hmm. ya karena apapun yang disebut adalah Allah jadi yang disebut adalah Allah <clears throat> wala zikrullah ya pak akbar <clears throat> dan kalau itu bukan ada nilai besar di sisi Allah <clears throat> eh, makanya jadi hanya bilisan tanpa harus ada uh, tanpa harus ada satu persyaratan ngerti apa ora tidak perlu kalau begitu kan nggak usah ada, ada ada namanya zikir bil lisan nah, jadi zikir bil lisan ya zikir bil lisan jadi tidak mesti harus eh, apakah saya harus harus eh, memaknainya mengertinya namanya zikir bil lisan eh, tetap dalam pengertian wala ya akbar Sebab diantara dikir bilisan ini kalau kita mau maknainya, ya situ kak, situ kak, situ kak dikir. Kak mari-mari maknani. Ya, kak mari-mari maknani. Ya, subhanallah nih, pikirin ya. Kira-kira jam ya, subhanallah mikir subhanallah, subhanallah. setengah jam mikir subhanallah masya Allah iya untukku ini pas pasak ini orang terus ya subhanallah kok gigi saya ini terus begini lah butuh tukang gigi subhanallah ya Masya Allah saya punya ludah ini di mana tempatnya sumbernya di mana hmm. hmm? di mana ludah ini ada sumber keluar ada ludah di mana dia begitu kita butuh ada subhanallah nah. jadi semuanya nanti berkutat pada subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar maka oleh Allah satu saat kita harus dipaksakan kamu bilang subhanallah 33 subhanallah subhanallah subhanallah kau saya mikir semua ae hmm. kadang-kadang ada orang kayak kayak merasional kan ngono-ngono tok kowe manuk biu jadi ngono hmm. eh, <coughs> ya, itu itu salah besar itu salah besar hmm. dikir togel togel kalau siur kalau patei gitu. cek togel togel cek ora ya nah, ah, kalau sudah namanya Allah disebut kalau umatnya Rasulullah itu waktu itu harus melarang karena ada sahabat bersama-sama dikir kemudian kata tamayalat ajsamum kama tamayalatil asjar bergoyang-goyang ah, badannya seperti bergoyang-goyangnya pepohonan ah. Rasulullah juga nggak ngelarang karena kembali waladikrullahi akbar Baik kita teruskan jadi itu Ibn Babil Istidrat <clears throat> wa minum alamatul alamatul muhaddis Ali bin Abdul Kafi As-Subuki fi kitabi shifaus Siqam fi ziyarati Khairil Anam wa min al-hafidh Imaduddin Ibn Kasir fi tafsir walau alla walau annahum izzalamu anfusahum Faqad zakara Ibnu Kasir menyebut kisah al-Utbi ma'al Arabi alladhi ja'a zairan datang ziarah qasita menuju mustasfian memohon bersyafaat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah kita baca walam ya'tarid alaihi bisya'in ya, beliau tidak menyanggah alaiha atas kisah ini sedikit pun sementara beliau adalah muhaddis apalagi dia muridnya Ibnu Taimiyah toh tidak mengkritisi tidak juga menyanggah bahkan menyebutnya wadzakara qissah tawassul Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bidayah wan nihayah yang terpenting dalam yahkum biwatiha Ibnu Katsir tidak menghukumi tidak menetapkan hukum tentang kepalsuan kisah ini nah, ini satu nilai yang diambil oleh Abu ya masalahnya dia adalah muridnya siapa Ibnu Taimiyah wa dzakara qisata rajul ladzi ja'ila qabr nabi sallallahu alaihi wasallam tawassala bihi dan tawasul dengan beliau ini setelah wafat Rasulullah tiga hari tadi itu wa inna isnadaha sahihun yang yang titik penting di sini adalah uh, beliau mengatakan bahwa sanatnya sahih fil bidayah wan nihayah juz 1 halaman 91 Wa dzakara dan juga Ibnu Kazir menutur an Nasiarul muslimin yamal yamamah ya Muhammad eh, tawasud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad eh, fil bidayah wa nihayah juz 6 324. ومنهم علم الحافظ ابن حجر Hajar Asqalani ذكر قصة الطرس الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوصل به seperti tadi juga disebutkan oleh Ibnu Kathir juga disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani <clears throat> khatimatul muhaqqiqin istilahnya khatimatul muhaqqiqin minal minal muhaddisin <clears throat> yang punya kitab Fathul Bari wa tawassala bihi tadi orang tadi datang ke Rasul kubur Rasulullah dan tawassul ke Rasulullah wa sahhaha sanadah dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan sanadnya fi Fathul Bari juz 2 495 17 wa minhum al-imam al-mufassir Abu Abdullah al-Qurtubi fi tafsiri qalihi ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasulu lawajadullah tawwabar rahima dengan kisah kisah itu tadi eh, jadi paling enggak jadi dibuat saksi untuk menjadi penguat tentang jadi disyaratkannya tawasul. Yang tawasul kembali adalah bahagian dari cara berdoa. Jadi cara berdoa, cara berdoa saya jadi kembali cara berdoa. Toh yang diminta juga Allah. Kalau ataupun orang penyukun siapapun, toh juga tidak mempertuhankan dia. La nabi wala wali Sekarang as-sahabatu yatlubuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam as-syafa'ah. <coughs> Sekarang kita beralih kepada babus syafa'ah yang termasuk <coughs> diingkari ketika syafaat ini harus diminta sekarang jadi jadi ingkar syafaat sih tidak tapi yang diingkari oleh mereka adalah uh, minta syafaat sekarang. Atau zaman Rasulullah katakan <clears throat> sahabat apakah pernah minta syafaat kepada Rasulullah waktu masih kesangnya Rasulullah. Adapun kalau dalil kan memang masalah syafaat maklum dan, dan diizininya memberikan syafaat adalah pada waktunya Eh, pada waktunya. Nah, ini kemudian terkait dengan memintanya ini apakah uh, hanya berkaitan dengan pada waktu itu sehingga kita minta kepadanya apakah permintaan ini ada dimulai dari mulai kita di sini yang bagi kita bukan hal yang asing ya karena selalu apa-apa muko-muko oleh syafaat kanjeng Nabi mau begini mudah-mudahan syafaatnya Rasulullah Ya, ini dipermasalahkan ya, nanti ya, kenapa kok sampai seperti itu gambarannya ya kok sampai jadi semacam kok minta syafaat kok orang mati orang mati jadi syafaat ngono mana nah, ini repot jadi kan begitu masalahnya jadi ketika yang dipahami oleh mereka terkait dengan Rasulullah ini dibedakan antara mati dan apa hidup jadi akhirnya banyak hal terjegal, tercek, tercekal. Termasuk seluruh dunia ini memahami minta syafaat Rasulullah itu adalah hal yang maklum dan di mana-mana. Agak tak bisa. Wong wis mati kok jalur syafaat jadi ya, wong komenin no akhirat ngono. No akhirat kasihan jalur ya bingung dok. Ya. Eh? Kira-kira nanti kalau sudah di arasat yaumil kiamah ping ya haulil kiamah eh? hmm. kau hmm. dia bingung sih akeh hmm. sementara ada eh, kesempatan di dunia ini kita berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Dengan dibukanya kita berselawat, dibukanya kita untuk bersalam, ada sebagainya. Ya. <clears throat> yang kita memahami Rasulullah di alam barzakhnya itu mempunyai dimensi roh yang luar biasa. Kenapa? Kenapa itu tidak mesti harus boleh kita minta sekarang ini. Nah, ini karena ini termasuk masalah yang eh, dianggap mereka eh, tidak boleh ya di masanya tidak boleh tidak boleh jadi repot sudah jadi ya, banyak hal yang sudah selama ini jadi kaum muslimin banyak mengamalkannya terus dikatakan itu satu kesalahan bahkan dituduh itu adalah satu kebid'ahan tuduh lagi karena ada hubungan dengan siapa yang e, dimintai e, tidak lagi sama Allah akhirnya kemudian <clears throat> itu adalah sebuah kesyirikan Zama ba'duhum sebagian menganggap annahu la yajuzu tidak boleh antut labas syafaatu diminta syafaat minan nabi sallallahu alaihi wasallam fit dunya bal ba'dul ahar bahkan sebagian yang lain juga berpendapat minal muta'annitin dari orang-orang sehingga perkara tambah ruwet ini sebetulnya ada hal yang tidak perlu ruwet tapi dijadikan ruwet sendiri namanya muta'anid ta'anud jadi ta'anud itu hal yang mestinya bisa dipahami dengan mudah tapi digawe di namanya apa? At-ta'anud namanya anud kayak juga namanya ada orang bertanya itu ada yang memang tidak tahu enak ada yang bertanya ngerepot-ngerepot namanya apa? ta'anud jadi ngetes ya itu juga namanya apa? ta'anud ila anna dhalika syirkun bahwa itu adalah satu kesirikan wa dhalal wa yastadilluna ala dhalik mereka juga berdalil tapi dalil iki tepat apa orang maksudnya hmm. wa yastadilluna ala dhalika biqali ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'ah qul lillahi syafa'atu jami'ah nah. jadi coba kalau antum <clears throat> menerima semacam dalil ini ya tanpa harus eh, mengkaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Apalagi ini adalah hak totalitas Allah SWT. Kok kemudian kita minta syafaat pada Rasulullah berarti kan sama dengan menyamakan Rasulullah dengan Allah. Berarti minta syafaat Rasulullah hukumnya apa? Syirik. Kalau kosongan, iya iya ayo. Kalau kena kosongan, oh iya iya iya. Oh. Ah, gitu jadinya ya ah. katakan bagi Allah hanya bagi Allah as-safa'ah yani lillah eh, hanya bagi Allah mong ketui Gusti Allah as-safa'ah itu syafaat jami'an keseluruhan wa hadal istidlalu batilun ini istidlal batil yadullu ala fahmil fasid menunjukkan pemahamannya yang rusak wadhalika min majhen demikian itu adalah dari dua hal awalan annahu lam yarid nasun tidak ada namanya nasla fil kitab wala fis sunnah tidak pula dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah yanha yang mencegah melarang antolabis syafa'ah daripada mencari syafaat minta syafaat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fit dunya Hmm. sebab nas itu harus jelas ya, apakah dari Quran dari sunnah yang di sana menjelaskan dilarang kamu dilarang tidak boleh begitu tidak sekedar kemudian inono dalil kemudian dipaham begini berarti begini ya. kalau umpamanya harus bertumpu kepada pemahaman seseorang tanpa harus ada kejelasan ya jadi repot karena orang memahami bisa jadi berbeda makanya ada mafhum-mafhum dibahas dalam usul fikih itu ada mafhum khulafa, mafhum wafakoh dan sebagainya itu kan kan adanya kerancuan kalau orang itu harus kembali pada cara memahami eh, cara memahami hmm, ya. tapi kita harus jelas saraknya tidak boleh rawahu itu ayat sekian kan jelas sekarang bicara masalah men, me, meminta syafaat pada Rasulullah adakah <clears throat> dalil yang melarang dari Al-Quran dan adakah dalil melarang dari Sunnah tidak ada sanian an hadil ayat tatulu ala darik yang kedua ayat ini tidak menunjukkan itu juga bal sya'nuha justru uh, sa'nuha urusan ayat ini adalah sa'nu ghairiha urusan ayat selain ayat ini minal ayat allati ja'at li bayan ikhtisasillahi subhanahu wa ta'ala yang datang untuk menjelaskan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa mulkun lahu dengan apa yang itu adalah sebagai kerajaan bagi Allah duna tidak <clears throat> selain Allah Maknanya apa? Bimakna annahu wal mutasarrifi berarti Allah SWT al-mutasarrif yang mengatur mutlak di dalam kerajaannya, dalam kemilikannya. Tapi ini berarti wahada la yanfi annahu yu'tihi man yasha idza arad. Jadi seperti ayat begini ini maksudnya adalah hanya menunjukkan kemutlakan Allah dalam eh, <clears throat> mengatur eh, atau memiliki sesuatu. Tidak ada orang lain yang kemudian bisa mengatur apa yang dimiliki oleh Allah. Terus selanjutnya ya bukan berarti umpamanya Allah memberikan ini kepada siapa ya kenapa? Oh. Tapi kalau bicara masalah Allah dengan yang dimilikinya, dengan kerajaannya, justru sudah tentu adalah hanya Allah yang mengaturnya tapi kemudian bukan berarti menafikan eh, menafikan eh, <clears throat> dengan kehendaknya kalau kapan kemudian Allah itu memberikan hak ini kepada yang lain nah, nanti baru kita tahu hmm, hmm, buktinya para nabi diberi hak syafaat khususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hak memberikan apa syafaat orang-orang saleh diberikan hak syafaat kalau tahu pun dalam waktu-waktu tertentu ya memang orang butuh pertolongan <clears throat> tapi itu kan memang juga dari Allah Subhanahu wa taala wa hadha an yanfi annahu yu'ti man yasha idza arada fa huwa malikul mulki yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa tadiru hadha qaluhu azza wa jalla lahul mulku wa alhamdu hamdu hanya bagi Allah kerajaan, hanya bagi Allah pujian. bahwa wasafa nafsahu, Allah mensifati dirinya annahu malikal malikul mulki ma'a qawli subhanahu ta'ala tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tuh, buktinya kalau tadi lahul mulku mung lahu karena khabar muqaddam atau akhor menunjukkan di sini ada hasar jadi hanya <laughs> tapi buktinya eh, tu'til mulka mantasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa ya sama dengan itu ya sama dengan itu wa qalu ta'ala man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a ilahi yash'atul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور nanti kemudian walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Ya, Wah ini kayak kayak dengan tadi. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Ya, itu memang hak kemutrakan Allah untuk untuk mempunyai kemuliaan dan bukan berarti menafikan siapa yang kemudian diberi izah oleh Allah Karena Allah mengatakan walil jatu lillahi walil rasulihi abah walil mu'minin. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ilahi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Ilahi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah yas'adu naik al-kalimut tayyib. Wal amalus salihu yarfa'uh. dan amal soleh mengangkatnya walladzina yamquruna sayyi'at dan orang-orang yang merencanakan kejahatan lahum adabun syadidun wa makru ulaika dan kejahatan mereka ini huwa yabur akan hancur huwa yabur akan hancur nah sebelum kita be, uh, melanjutkan uh, <clears throat> tentang uh, ayat ini yakni ya membabil istidrat Eh, perlu sedikit membahas tentang firman Allah ilahi yash'atul kalimat tayyib wal amalus salihu yarfa'uh ilahi maring kusti Allah satu munggah apa al kalimat tayyib ulama menafsirkan al-mutayyib dua hal bisa disimpulkan dua hal al kalimat tayyib itu kalimat tauhid la ilah illallah ini yani tanpa modal la ilallah amal nun jauh <coughs> tidak ada artinya sudah jadi jadi orang harus masuk Islam itu baru diakui oleh Allah karena dengan kalimat ini berarti eh, naik ke Allah jadi ya sudah tentu ketauhidan memang konsekuensinya adalah amal amal tapi apa artinya amal tapi kemudian tidak dimodali dengan kalimat tauhid makanya nanti kita bahas di sini mengenai rujuk uzamir itu jadi ya. sing repot nahu ini ki rujuk iki sing yarfa'u iku amal soleh sing angkat opo kalimat tayyib soleh sing angkat amal soleh yarfa'uhu yarfa'uhu ilaihi adul kalimat tayyib wal amalus salihu yarfa'uhu dan ini eh, <clears throat> apa rujuk zamir gini ini eh, kalau nggak dipelajari kan jadi bisa rancu maknanya bisa rancu maknanya tapi paling enggak kalau toh harus umumnya dua-dua bisa jadi apa yang A apa yang B nanti kemudian maknanya apa yang kedua adalah kedua adalah jami'u ibadatul lisan Al-Qalbu Tayyib adalah jami'u ibadatil lisan Doa Al-Kalimu Tayyib Kan ibadatul lisan Al-Istighfar ah. Kiraatul Quran As-salah ala nabi betul tulisan eh. udah udah ditulis pertama apa doa kedua istighfar yang ketiga qiraatul Quran terus as-shalah ala nabi al-basmalah al-basmalah alhamdulillah al hawqalah al-hasbana apa al-hasbala al-hasbana apa al-hasbala kilahuma siyani hmm. gak masalah kasbala apa kasbana ya kasbunallah animal wakil kemudian al-istirja al-istirja al-istirja inna lillah wa inna ilaihi raji'un al-asma'ul husna al-asma'ul husna husna wa ghairi dhalik Ya sekarang uh, wal amalus salihu yarfa'uh. Jadi kalimat tayyib nah, ini dua arti. Kesimpulan para ulama diartikan dua arti. Yang pertama kalimat tauhid la ilaha Eh, illallah yang kedua jami'u ibadat lisan makanya jangan meremehkan ah, ibadatul lisan dikrul lisan <clears throat> kalau tidak maka para sahabat karena lisanuhum rotban bidikrillah dikit-dikit yakni <clears throat> menyebut Allah sedikit-sedikit nyebut Allah hmm. makanya sak brek ndonga iki ndonga iki ndonga dongane ono kabeh ya hmm. hmm sampai kumpul karo bojo bar sak durung ya ndonga dhisik ya hmm. hmm. subhanallah Terus terkait dengan wal amalus salihu yarfa'uh. Oh, jadi ke kepada Allah naik al kalimat tayyib. Apakah kalimat tauhid? Apakah eh, jami'u ibadatil lisan? Kalau kalimat tauhid ya maklum kan ini modal. Modal yang menjadi kita punya amal diterima oleh Allah wal amalus salihu yarfa'u kalau ini kalau ini kalimat tauhid wal amalus salihu yarfa'u te amal kang saleh. iku yarfa'uhu ngangkat opo al kalimat thayyib hu ing amal saleh. hmm. jadi yarfa'uhu lucu dhamir ilal kalim ya maklum kalau sudah yang yang yang pertama rujuknya kepada apa berarti yang kedua hu rujuknya yang selanjutnya ya wal amalus salihu yarfa'uh te amal saleh iku ngangkat apa al kalimat thayyib ing amal saleh Berarti ayyil amalus saleh la yuqbalu illa tauhid Hmm. Jadi gitu jadi. Inna yaslu kalimat tayyib wal amal salihu yarfa'uh. Jadi yarfa'uh ngangkat apa al kalimat tayyib ing amal saleh. <clears throat> Artinya jadi seorang beramal soleh masya Allah apik wong nih. Tapi Hindu ngono. Buddha. Ya amal soleh re munggah ngono. Maknanya gak diterima. Maknanya gak diterima. Jadi eh amal soleh tanpa masuk Islam <clears throat> ya amal soleh nggak akan diangkat oleh al kalimut tayyib itu kalau artinya apa al kalim maknanya apa kalimatut tauhid kalau sekarang al kalimat tayyib maknanya jami ibadah lisan ayo kau kira-kira kalau al kalim ini maknanya jami'u ibadat lisan justru ini adalah sangat berhubungan dengan pendidikan tentang pembiasaan eh, yang ini kemudian anak-anak kita akhirnya menjadi baik karena memang diawali dengan terus membiasakan al kalimut tayyib nah, coba anak-anak ini diajari nyanyi doa ya oleh sahabat Hah? Eh, Hah? Eh. Eh, ya. Eh. Coba. Eh. Jadi makna yang kedua tetap yakni wal wal apa wal amalus salihu lan amal saleh iku ngangkat apa al kalimat thayyib ing amal. Kalau kalimat tauhid makna mak maklum. Jadi amal siapapun tidak akan diterima tanpa keislaman, tanpa kalimat tauhid. Kalau ini iba, kalau ini maknanya jami'u ibadatul lisan terus ini ngangkat amal soleh ya ini sangat berhubungan dengan pendidikan Islam kita dari kecil pembiasaan anak-anak kita untuk selalu uh, uh, uh, membiasakan al-kalimut tayyib itu akan membuat dia mengangkat dia menjadi anak yang baik menjadi anak yang baik kalau hadisnya ya sama dengan ikhfadillaha ba yakhfadka ikhfadillaha yakhfadka itu kalau hatinya begitu Bisa paham? Paham? Oh pengantuk. Ah. Hanya sedikit tak lah ya. Jadi ngerujuk no dhamir ah, ing dia. Ya? Eh. Kan ini boleh-boleh saja, boleh-boleh saja ya. Wal amalu salihu yarfa'u, amal salihu yarfa'u ngangkat apa amal salih ing kalimat thayyib Utal amal saleh ku yarfa ngangkat apa kan ing amal saleh. Oleh apa ora? Hah? Wong domir kaya oleh wong domir oh, oh, oh iya jelas oh, ora jelas ya ya, ya mesti ngono. Hmm. Eh cuman di sini boleh dan tidaknya tetap memberikan uh, arti yang uh, tidak sama gitu ya, tidak sama gitu. Sekarang yang kedua, sekarang rujuk domir yarfa'uh ke amal. jalur kedua, nanti al-kalim at-ta'widat tanfa'u lil amal lil amal salih at-ta'widat tanfa'u lil amal salih pembiasaan-pembiasaan ini membuat kemudian uh, orang jadi baik, jadi baik. Kalau sekarang wal amalus salihu yarfa'uh yarfa'uh Ini wal salihu yarfa'uh. Tadi kita mengatakan yarfa'uh rujuk damir ke kalim dulu baru ke amal. Kalau itu kalimat tauhid eh, berarti pengertian kalimat Tauhid mengangkat amal soleh adalah karena persyaratan amal soleh itu harus kalau mau diterima harus dengan modal al kalimat tayyib berarti amal soleh tanpa kalimat tauhid eh, muspro hmm. tidak diterima oleh Allah ini kayak <clears throat> hmm. kalau itu tauhid menuntut eh, kemurnian tauhid eh, jadi wong Kristen ya berdoa bukan kalimat tauhid ya. kalau toh asalnya adalah memang kalimat tauhid kemudian dirubah ya, dirubah <clears throat> menjadi tuh, tuh, tiga Tuhan hmm. kalau al-kalim itu maknanya jamu batu lisan jadi sangat berhubungan dengan sistem pendidikan kita untuk anak-anak dengan dibiasakannya mereka mengenal Allah dan nuwun sewu wong bocah cilik ya isek kan membiasakan tok wae pembiasaan saja tok apa iki apa iki donga iki apa iki ngono wae wis ya. ya, belum di belum mungkin diajak untuk berfikir, pokoknya lesane ae biasa no eh. itu sangat memberikan pengaruh dia akan menjadi orang yang beramal soleh Sekarang hal yang kedua, hal yang kedua. Rujuk domir kemana dulu? Yarfa'u. Mongkong wal amalus salihu yarfa'u te amal salihu yarfa'u ngangkat apa amal saleh, Hu ing kalimat tayyib. Kau apa makna nih? ora kurang nih oh, usara iso ail amal hakikul iman wa kawi. jadi kalimat tauhid dok nah, ya sudah tentu eh, belum sempurna kalau bukan adanya amal soleh yang menguatkannya eh, berarti mana wal amalus salihu yang uti amal solehku ya kok ngangkat apa amal soleh hu ing al kalimut tayyib Ebi eh, mana al amal yuhakikul iman wa yuqawi ini berarti nggak cukup hanya dengan la ilaha illallah jadi harus amal soleh amanu wa amilus salihat Jadi kedudukan tauhid hanya untuk diterima saja, tapi untuk mengangkat derajat sudah tentu dengan amal soleh kan gitu kan ya. Jadi tauhid ini modal diterima oleh Allah, yes satu karena naik diterima. Tapi amal soleh terkait dengan kita ini kan butuh derajat nah, butuh derajat dari ya, ya. amal soleh itu yang angkat berarti dengan itulah maka kita mendapatkan derajat eh, karena amal soleh itu saja gampang ya hmm. ada makna anu lagi yarfa'u maknane ora kok ngangkat wal amalus salihu yarfa'u ay yataqabbaluh wal amalus salihu yarfa'u ay yataqabbaluh dan amal soleh yarfa'u Allah menerimanya hmm. yarfa'u sekarang nomor tiga pertama tadi wal amalus salihu yarfa'u dan kalimat thayyib mengangkat amal soleh yang kedua wal amal salih yarfa'u dan amal saleh mengangkat kalimat tayyib yang ketiga wal amal salih yarfa'uh ayataqabbaluh Allah menerimanya ini berhubungan dengan kejelian berikan arti kok karena Quran itu, itu sangat luasnya ya hmm. terus mana ada mungkin dengan ilai yas'atul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh berkaitan dengan seorang yang lagi Alhamdulillah beramal soleh dadai mati wah itu iku ya dalilnya ya baru sholat terus mati ngono ya Hah? naik langsung terus wah amal soleh yang kemudian mendorong ke sana eh? ilayah itu kalimat tayyib wal amal salihu yarfa'uh baru saja haji mati baru, saja puasa mati eh? itu juga dihubungkan dengan ayat ini alhasil ini mimbabil istidrat namanya ilmu jadi tidak eh, mungkin aku duit tak simen-simen lah apa ngomong ngomong kesentak orang gini orang Mumpung akeh sing teko ya tak weno Kare bayar piro karo aku? <laughs> ya kini-kini ini uh, kita belajar ya eh, sampai termasuk mempelajari ayat wa mayal fidu min qawlin apa illa ladaihi raqibun ati wa may yalfi min qawlin wa may du ruju'u dhamir maring al insan <clears throat> wa may du min qawlin illa ladaihi ladaihi ruju'u dhamir maring di jadi hmm, hmm, eh. ah. wa may du min qawlin manusia tidak mengucapkan sesuatu kecuali ladaihi padanya padanya padanya ku nyai sapa ngono ah nyai ki menung sapa nyai ki kaulit ngono nah, nah ya uh, eh, tuh Imam Nawawi memilih Imam Nawawi memilih lataihi yaitu kaulin hmm, jadi wa ma yalfidu itu ayil insan mengkolin in ucapan jadi manusia mengucapkan apa saja yang namanya lesan ya sarin khairin elek apik <clears throat> hmm. illa ladahi kecuali pada ini padanya pada menungso menungsoni apa pada ucapannya ya. Yunani mengatakan memilih kaulin supaya kamu ngerti bahwa setiap ucapanmu itu ada yang nunggoni tidak pernah absen dan mencatatnya dengan jelas cek elek cek apik karena itu justru kalau bicara orang dihisap ini bicara masalah keselamatan itu paling yang membuat kita sangat khawatir nggak selamat adalah lisan saja karena yang paling punya peran untuk membuat manusia tercatat banyak adalah justru bukan hidung kita, bukan telinga kita, tapi adalah lisan kita. Tidak percaya mulai esok sampai pergi catatan pengpirakan muni. You know. Terus bainal khairi wasyar. <sighs> kalau tidak maka Allah tidak, eh Rasulullah tidak sampai mengatakan wahal yakubun nasa annaro ala manakhirihim illa hasok itu alsinatihim bukankah banyak nyelungup no mari menungso nyosop no menungso nyosop no irungi ora kiri sih no neroko kejaba hasil lesani bukankah kata bukankah ini menunjukkan banyak orang nggak selamat <clears throat> dan harus masuk neraka adalah karena lesannya Nun kalau kita sudah ngomong-ngomong gitu ya apa orang? Eh, eh, sudah. Ya. Kok sing api? Wong sing ceramah wae kadang-kadang sing ngelok-ngelokno semua cuma. macam Ya, sing ceramah. Makanya kalau ada istilah sekarang acaranya mau idotul hasanah iya nih hasanah nih orang hmm. Ya, ngaji itu loh ada yang ngelok noto ya ya ya bayangkan sampai pada tingkat mensirikkan membid'ahkan itu apa luar biasa itu ya apa tidak luar biasa itu ya. ya ya wa hal yakubbun nasa an ala manakhirib illa hasa itu al sinatihim iki iki <coughs> ya, ya yo ya ngaji mafahim yo ya ngaji tasawuf yo ya ngaji hisab bareng pokoke campur kabeh pokoke ya nah ini ini satu hal yang kadang orang tidak banyak memikirkan ya, ya. padahal kalau umpamanya kita mau beramal itu masya Allah ganjaran yuk ya koyo apa ya maklum tapi kalau sudah bicara dihisap kenapa sampai ada orang kemudian ludes kabeh entek kan ya nah, sampai disebut apa muflis manil muflis ya ternyata juga kenalisan juga karena waqad satama hada tukang jelatu wa akhoda malahada hmm. kata Imam Fudel bin Iyad kalau so, semua orang ya, eh, berpikir dengan ayat ini dan bahwa lisannya <clears throat> ditunggoni malaikat yang sifatnya rakib atid maka semuanya akan berbicara dengan yang penting-penting saja eh? Eh, jadi dia akan berbicara kecuali dengan yang penting-penting saja makanya Rasulullah sampai bilang mangkana yu'minu billahi wal yamil akhir fal yakul khairan awliyasmud nah makanya dia berbicara yang baik kalau ndak menengoai Ya. Anda ini pelawak itu Pelawak pokoknya penting uang guyung ngono iku Itu oh malaikat tambah merendeng. Oh, tak jadi topo iku. Malaikat itu tambah merendeng itu Tambah luar biasa ya ya. E, eh, terang awur ngawur api eh, kalau sudah namanya ngerasani sambung sinambung kan sudah didukung sana, dukung sini, dukung sini. Luar biasa. Ya ilahi ya, hadul kalimat tayyib wal amal salih yarfa'u juga juga berhubungan dengan ayat dengan ini. Iya. Yes. Eh, yang naik-naik itu yang baik-baik. Eh, eh sing tidak baik-baik. Eh, ya maknanya ya harus dicatat tidak baik naik tidak malah dicatat tidak baik <laughs> eh, gitulah eh, jadi tadi kita bicara masalah ayat ini mimbabel istitrat eh, subhanallah rujuk dhamir ini jauh sudah se, eh, seperti sejauh itu para ulama itu neliti rujuk enak dia ini enak dia hmm. rujuknya kemana ini dan ini kalau kaidah nahwu itu rujuk dhamir ilal akrob, nah ilal rujuk dhamir ilal akrob. jadi makanya kalau <clears throat> ayat ini oleh Imam Nawawi dipilih rujuk dhamir ilal akrob berarti wa ma itu min qaulin illa berarti rujuk dhamir ila qaulin nah, ila berarti malaikat rakib atik itu jadi adalah beda dengan malaikat hafadoh kalau hafadoh ada bagian kanan bagian kiri Sedangkan Rokib Atid ini sifat yang beliau ini adalah nunggoni ya, dan tidak pernah asen sekaligus mencatatnya. Di malaikat itu Loro apa siji? Hmm? Satu apa dua? Dua ya berarti ya goblok sampai ngono ya dua dua dua itu berarti siji jengene rokib siji jengene atit ngomong akhirnya ngono jadi <laughs> kalau dua oh berarti yang satu namanya Kang Rokit yang kedua namanya Kang Apit <laughs> ada lagi sifat yang kental bagi malaikat khusus spesialisasi bagian percangkeman makanya yang hati-hati yang hati-hati kalau sudah dihisap, ojo-ojo kita ini nggak ada selamat gara-gara apa? Lisan. Sampai ukuran lesan ini membuat kemudian ludesnya seorang yang membawa sholat dengan ganjarannya yang gunung kemunung. Puasa dengan ganjarannya gunung gunung. Tapi satama hada, wa akhoda malahada wa safakata mahada Nah, dari sini kemudian kenapa kita nggak boleh mengandalkan amal? La yudkhila ahadakumul jannata amaluh kila wala anta ya Rasulullah. Eh, la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Yang masuk surga bukan amalmu. Tidak pernah akan. Yang menjadi masuk surga adalah amalmu tidak. kila wala anta qala wala ana saya juga sama. Illa ayyataghammatinullah bi rahmatin jadi akhirnya kembali rahmatnya Allah. Ya masalahnya satu karena kalau amal iya kalau tidak dihisap dah. Ya, karena amal dihisap iya nih selamat ya kan, kan gitu kalau nggak selamat terus amal apa sih mau amal apa yang aku andalkan kepada Allah <clears throat> akhirnya ya apa kalau bukan rahmat Allah eh, rahmat Allah itu sangat luas wasiat kullasyai jadi kenapa buktinya pelacur pun subhanallah eh, ternyata diampuni oleh Allah. Nah, eh, ya lepas daripada kita ngerti ada namanya ibadah atau abud itu Allah menganggap ibadah itu bukan kelangsungan kita untuk ibadah kepada Allah semacam sholat dan puasa tapi justru kembali kepada isyarat kenapa zakat tidak pernah dipisahkan dengan sholat kalau aqamus salata wa atawuz zakata yuqimuna salata wa yu'tuna zakata terus gandeng. Artinya ada hal yang berkaitan dengan menyenangkan orang. Maka orang ana wong gak seneng dikai duit, dikai zakat, mesti seneng. Ya? <clears throat> Intinya adalah menyenangkan orang, kasih sayang pada orang. Yang kemudian zakat buntuti dowo infak buntute, sodakoh buntute, hibah buntute, ater-ater buntute ya. Hmm. ya. Terus tidak punya apa-apa, pokoknya uang seneng meh semua, walau antal ke ahok wajahin, talik. Nah, dan itu sebabnya kemudian Allah sangat seneng, kok kon pinter ya niru aku ya. Aku rahim, nah, gue ya rahim. Nah walaupun pelacur waktu itu memang situasinya lain jadi situasinya keadaannya ya dan ini bukan untuk ditiru menurut keadaannya ada melihat dia melihat uh, anjing yang melet melet ini kemudian dia uh, jadi <coughs> khawatir kalau mati sementara ada sumur sumur nggak ada nggak ada timbo ah eh, tidak ada tidak eh, ada apa tangga juga ngono ya nyemplung barang ngono nyemplung kemudian tidak ada timbo sepatu nih yang dicopot kalau eh, untuk uh, giginya bah, sampai turun dengan menggigit sepatu dan kalau turun barangkali gampang nyemplung plung ya munggai aduh naiknya itu yang merengkel iya kalau ada yang dibuat alat ala hal dia sampai bisa keluar lagi lah ukurannya ya setelah senggol-senggolan macam-macam dadilan mati ini ya hmm, itu kan masalahnya hmm. Uh, tapi untung alhamdulillah si anjing bisa minum dan hidup dengan baik ya, dia sepura karo Gusti Allah lah ngono ah. hmm. <laughs> eh eh di sini maksud, maksudnya rahmat justru yang ya, ya, ya, kalau sudah begitu kita sendiri tahu dan ngamali ngamaliki yakni mujarad ubudiyah ini cara Jawa ini sekedar mau sak mau sekedar mau sak mau harus eh, melakukan itu nah, ya makanya <clears throat> ya po yang paling eh, membuat kita sangat takut adalah hisap itu sendiri ya hisap itu sendiri ya, ya. bayangkan wa'lam bi anna allaha yara ngono iya wa'lam bi anna allaha yara wa may ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah wa amma man u wa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa huwa fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahiyah narun hawiyah ya Allah hisab berat sebetulnya hidup ini tapi ya tapi masih ada harapan-harapan yang eh, dibuka oleh eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi makanya ada talabus syafaat iso kini eh, ini jadi akhirnya ya eh, kok minta syafaat kemudian termasuk diantaranya ya pahami itu ayat ya alladzina taqullaha wa wabtaru ilaihil wasilah. Jadi kemudian wasilah ini dalam arti apa saja ya, ya syafaat ya kemudian pembimbing guru dan sebagainya ha? Eh, dan <clears throat> amal yang insya Allah meridokan Allah walaupun sedikit itu termasuk dibuka dibuka oleh Allah ya jalan apa kita mau banyak namun istiqomah nah, sedikit di situ bisa istiqomah justru diberi nilai oleh Allah luar biasa karena keistiqomahan karena sambung yang eh, <clears throat> memang butuhnya adalah kekuatan sambung saja bukan masalah Allah melihat gede cilik eh, sehingga kita punya cuman apa Ya Cuman apa tapi terus sama Allah ya. Hmm. Eh, eh. Akhirnya itu justru yang dilihat para ulama disebut arja amal. Eh siapa tahu itu ya itu. Berangkat dari sini kemudian para ulama menganjurkan wong islamiku iku yo ya kudu duwe wirid. uh, wirid ya. Wirid ini uh, menggambarkan barangkali ini yang kita kita suguhkan apakah wirid kauli apakah wirid amali hmm. wirid amali ya berat contoh memani infak dulu paling berat ya oh. atau kalau namanya amal itu kapan kapan payahnya, kapan sakitnya kan berat juga ya. Jadi ini yang paling gampang tanpa bondo kate bayar, apa ini tak ngene tek ini ya ya Lesan ya, ya. Eh, bayar gak bayar, aku dibayar bayar enggak eh, bayar <coughs> Tinggal kita bisa memfungsikan kandah. Eh, eh, makanya kemudian ulama eh, mengumpulkan aurat-aurat tertentu. Subhanallah. Eh, di sini kemudian eh, di mana kita bisa mau nggak ikut bergabung dengan ini ya. ya jadi sini didikan guru kita, kayaknya kita harus punya wirid kalau pagi wiridul latif. Ya. Nah, kemudian kalau eh, malam khasbana sama latifiyah itu satu contoh ya. Kemudian ya, dipilih eh, dipilih aurat-aurat ahlul bait. Kenapa? Ini ya, ya ini paling enggak sambung dengan ahlul bait. Sementara ahlul bait itu kita ada hak diperintah apa Kullu <clears throat> as'alukum alaihi ajr idal mawaddata bil qurba tanda kesetiaannya apa di antaranya sambung paling enggak milik ahlul bait bagi kumpulannya ya kita mengamalkannya ya, ini mungkin ada orang lain sama-sama dikir tapi eh, kenapa kita milih wirdul latif padahal ada yang sama kayak namanya al maksurat namanya al maksurat namanya yang sering dipakai oleh ikhwanul muslimin atau ya, orang tertentu ya. Kenapa kita Wirtul Latif? Ya. Kalau Wirtul Latif kita ada ada ada manfaat gandanya adalah sambung dengan Al Habib bin Abdullah bin ah, Al Habib Al Haddad cucunya Rasulullah. Kalau umpamanya <coughs> yang lain ada mengumpulkan ya ya cuman bisa ngamalkan dengan kumpulan itu tapi kan sambungnya dengan sahibu sohibul wirid nah ini itu juga penting jadi makanya tarekonya Abuya selalu mengajak kita untuk ya, berhubungan dengan apa-apa yang diamalkan oleh ahlul Bed itu jadi jelas eh, kesolehannya jelas jadi menjadi cucunya Rasulullah SAW yang Rasulullah ridho dengannya dan sebagainya nah, itu di sini kita masuk dalam wabtahu ilaihil wasilah jadi uh, wasilah ini kemudian ya syafaat bareng kan, eh, dan lain sebagainya saya pikir eh, cukup di situ nanti kita lanjutkan Allah subhanahu wa ta'ala a'lam Allah hendik syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin adan adan